الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين kita lanjutkan insya Allah. Namun sebelumnya ada sedikit pertanyaan bagi kemarin yang masuk siapa? Masuk, masuk, masuk. Waalaikumsalam. Oh, antum masuk. Tafadhol antum menjawab pertanyaan berikut. Silakan duduk di tempat Mas Rendra ya. Aa, ah, ah. silakan duduk di tempat dan silakan menjawab pertanyaan saya. Berapa jumlah nabi? Nabi belum ada yang sohi kayak Oh, belum ada yang sohi. Apakah antum udah menelitinya sebelumnya? Kenapa? Udah meneliti sebelumnya? Belum. Kalau misalnya yang di kitab Fathul Muin ada berapa? Kenapa? Yang di kitab Fathul Muin ada berapa? Eh, Aku uh, dikurangi seribu lagi lah. Seratus dua puluh empat ribu. Iya. Kalau misalnya jumlah Rasul, baik. Itu sohi atau enggak? Rasul yang Ya Rasul. Satu. Ah, oke. Baik, kemudian Waalaikumsalam. Antum siapa Aldi ya? Ini Aldi. Siapa namanya? Ya, Aldi. Antum siapa namanya? Arif. Kalau fikih secara bahasa apa fikih? Paham. Kalau misalnya secara istilah apa? Bahasa Indonesia aja. Diingat-ingat. Ah, tidak. Ayo coba Radit. Fikih secara istilah apa? Indonesia. Iya bahasa Indonesia. Mengetahui hukum-hukum syariah. Ah. Al-amaliyah. Iya. sifat amalan, ah. dalil Ah, alhamdulillah. Bisa berarti mengetahui hukum-hukum sifat hukum-hukum tersebut apa? Syariah, amaliyah <clears throat> dan alatnya atau dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci. Baik. Dan kemarin kita sampai sampai mana sebenarnya kita? Imam Syafi'i sudah, kemudian tentang Ibnu Hajar al haitami kemudian tentang Zakaria al hmm, dan seterusnya ya. Nah sekarang, baik. Insya Allah kita masih uh, di mukadimah, namun yang paling akhir ya. Mukadimah namun yang paling akhir. Baik, mukadimah yang paling terakhir dan yang terakhir kemarin kita membahas tentang taklid atau tentang fanatisme madhab. Taklid sama fanatisme beda ya. Taklid sama fanatisme beda. Tidak semua orang yang bertaklid itu fanatik. Namun semua yang fanatik itu pasti karena bertaklid. Fanatisme dengan taklid itu berbeda. Kemudian Syekhul Islam uh, Az-Zakaria al Ansori atau kita mulai dari halaman ke-6 halaman ke-6 yang paling uh, bawah انتخبته هذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين Ahmad bin Hajar al-Haytami yang saya memilihnya dan kitab syarah ini, kitab penjelas ini yaitu Fathul Mu'in dari kitab-kitab pegangan hasil karya Khatimatil Muhaqqiqin. Uh, dalam madhab syafi'i kemarin sudah saya beritahu bahwasanya ada muhakkik yang uh, golongan pertama atau yang Kurator pertama yaitu Imam Nawawi dan juga sebelumnya Imam Rafi'i. Uh, kemudian datanglah tiga abad kemudian dua muhakik madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syihabuddin ar romli Kedua-duanya adalah muhakik madhab Asy-Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ya, Oke. Okay. Dan Ahmad bin Hajar Al-Haytami adalah guru uh, pengarang kitab Fathul Mu'in. Ya, pengarang kitab Fathul Mu'in gurunya adalah Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami sebenarnya adalah musuhnya Ibnu Taimiyah. Hah, bertentangan keras dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan kemungkinan juga murid-muridnya seperti al maribari Bari Fathul Mu'in pengarang kitab Fathul Mu'in makanya oleh karena itu kita tidak 100% mengikuti apa yang ada di Fathul Mu'in dan juga uh, dengan hasyat I'anatul Talibin ini karya Abu Bakar Adimiyati ada beberapa hal yang akan kita kritisi juga dan karya-karya mujtahid lain seperti Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi atau sebagian mengatakan Az-Zabidi. Semoga Allah meribahkan ridho atas kedua dari beliau, Allahumma amin dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau memaafkan Ibnu Hajar Al-Haytami dan karangan dua syekh dari syekh-syekh kita. Jadi gurunya guru kita yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Zakaria al Sori adalah penulis kitab Fathul Wahab yang merupakan syarah dari Manhajut Tulab. Dan Manhajut Tulab itu adalah sebuah kitab ringkasan yang beliau ringkas dari kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Talibin. Jadi bersilsilah, nyambung-nyambung ya kitab-kitab itu sebagaimana guru-guru juga. Imam Zakaria Al-Ansari adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Zakaria Al-Ansari murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga murid dari seorang imam bernama Ibnu Mulakin. Ibnu Al-Mulaqin itu juga salah satu imam muhaddis bermadhab Asy-Syafi'i, salah satu imam yang besar. Imam Ibnu Al-Mulaqin pengarang kitab Al-Badrul Munir. Isinya itu kitab isinya mentakhrij hadis-hadis. Ya, mentakhrij hadis-hadis. Dan juga ya dari jadi Ibnu Mulaqin berguru pada Ibnu Mulaqin siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki murid bernama Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari memiliki murid bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki murid bernama Zainulin Al-Malibari. Ini pengarang kitab Fathul Mu'in. Jadi semua silsilah itu mereka adalah ulama-ulama Syafi'iyah Rahimahumullah taala. Dan Al-Imam Amjad Ahmad uh, Al-Muzdid Muzjid Muzjid Az-Zubaidi rahimahumullah taala dan selain mereka dan ulama ahli tahqiq mutaakhirin selain beliau. Dalam pemilihan ini kami selalu berpegang kepada ketetapan Syekhun al-Madhab An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Jadi Syekh Madhab jika uh, dikatakan dalam Madhab Syafi'i kalau misalnya kita menelaah kitab-kitab Madhab Syafi'i yang tebal-tebal kalau ada tulisan Syekh al-Madhab berarti dua Syekh Madhab itu maksudnya adalah An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Ya. An-Nawawi eh, dan Ar-Rafi'i itu dimutlakan menjadi dua syekh madhab. Eh, ulama-ulama uh, yang datang setelahnya itu tidak akan berlepas dari kitab-kitab dua syekh madhab ini, An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Baik itu kitab Al-Muharrar ataupun kitab Al-Aziznya Al-Rafi'i ataupun kitab Minhaj Talibin dan Raudatul Talibinnya Imam An-Nawawi. Oleh karena itu kalau misalnya kita pernah mendengar kita bernama kita bernama uh, Kifayatul Akhyar. Kita bernama Kifayatul Akhyar ini sebenarnya adalah kitab yang diracik oleh Al-Bakri eh, Taqiyuddin Al-Hisni. Beliau menjelaskan matan Abi Suja ya. Itu Kifayatul Akhir itu eh, syarah matan Abi Suja. Ya, matan Abi Suja itu kan memiliki tiga nama. Ada mata Nabi Suja dikenalnya, ada juga goyatul Ikhtisar, ada juga apa? al goyah wa Taqrib. Dan syarahnya banyak, tergantung dengan nama-namanya. Kalau mata Nabi Suja syarahnya apa? Al-Iqna, karya Imam ashir bin Al-Iqna fi halli al-fadhi matan Abi Suja gitu. Kemudian goyatul Ikhtisar nama lain dari mata Nabi Suja' Syarahnya siapa? Syarahnya apa namanya? Kifatul Akhyar. Jadi RR gitu kan. Kemudian yang ketiga Al-Ghoyah wa Taqrib. Waalaikumsalam. Uh, eh, syarahnya Fathul Qarib. Fathul Qarib banyak dipakai di pesantren-pesantren tradisional dan juga Kifatul Akhyar. Namun Kifatul Akhyar lebih berat sebagaimana Fathul Mu'in. Namun Kifatul Akhyar masih sebenarnya lebih baik dari Fathul Mu'in kalau menurut saya. Kifayatul Akhyar Eh, pengarangnya Taqiyuddin Al-Hisni dan beliau juga merupakan anti terhadap pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Uh, Kifayatul Akhyar itu menjelaskan kitab Matan Abi Suja namun dengan metode penggabungan antara kitab Al-Aziz karya Ar-Rafi'i yang sekian belas jilid dan juga kitab Raudhatul Talibin karya Imam Nawawi. Jadi Kifayatul akhir itu di dalamnya banyak sekali perselisihan pendapat antara Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Makanya mungkin agak sedikit membingungkan sedikit sedikit. Wallahu alam bagi anak, wallahu alam bagi antum ya agak sedikit membingungkan dalam Al-Kifayatul Akhir. Namun bermanfaat kitab tersebut. Dan dalil-dalil juga tertabur di dalamnya alhamdulillah. Namun ada beberapa hadis dhaifnya yang uh, dijadikan sandaran hukum dan perlu dikoreksi sedikit. Baik, itu jadi tadi Kifayatul Akhyar merupakan salah satu percontohan sebuah kitab yang tidak bisa terlepas dari ijtihad dua ulama besar mazhab Syafi'i yaitu Ar-Rafi'i dan juga An-Nawawi kifayatul akhyar. Semoga Allah melimpahkan ridho kepada semua dari beliau. Allahumma amin. Rajian Rabbana Ar-Rahman. Kami mengarang ini dengan penuh pengharapan kehadirat Allah yang Maha Penyayang. An yantafi'a bihil azkiya ay al-uqala. Semoga bermanfaat bagi orang-orang cendekiawan yaitu azkiya Zaki itu artinya cendekia ya, pintar. Azkia jama' dari zaki. Ai al-uqula yaitu orang-orang yang berakal, maksudnya orang-orang yang menggunakan akalnya. Wa anta qarrabihi ai bisababihi aini ghadan ai yaum al-yaum al-akhir. Dan sebab kitab ini resaplah pandangan mataku esok di hari akhir. Dengan melihat zat Allah yang mulia setiap saat pagi dan petang. Kemudian eh, kalimat ini disyarah oleh Abu Bakar Ad-Dimyati dalam Hasyiat I'anatul Talibin. Ada hal yang perlu dikritik sedikit tentang hasyiat atau penjelasan dari eh, Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullah. Untuk kalimat wa anta qarra bihi ay bisababihi aini ghadan al al-yawmal akhir bin nadhri ila wajhil karim masalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Abu Bakar Ad-Dimyati berkata, "Wa'lam anna ru'yatal bari jalla wa ala jaizatun 'aqlan dunya wa, akhirah." Ketahuilah bahwasanya melihat Allah jalla wa ala itu mungkin secara akal, secara nalar di dunia dan di akhirat. Oke. Okay? Di sini mirip dengan perkataan Muhammad Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Allah alam dalam kitab Adwaul Bayan atau Muzakkar Muzakkar Usul Fikih. Tapi Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti mengatakan bahwasanya memandang atau melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu secara bahasa, secara bahasa itu mungkin. Namun Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah menafikan ru'yatullah melihat Allah di dunia melainkan hanya di akhirat berdasarkan dalil. Taib. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mawjud. Karena ini alasannya, alasan Abu Bakar Ad-Dimyati dan juga orang-orang semazhab se, se, semisal beliau rahimahullah beralasan waalaikumsalam li'annahu subhanahu wa ta'ala mawjud. Karena Allah itu ada. Wa kullu mawjudin yasihu ayyura. Dan setiap yang ada itu bisa atau mungkin dilihat. Setiap yang ada mungkin dilihat. Atau ikut fikih Syafi'i? Ikut fikih? Fikih. Oke. Okay. Hmm? Oke. Okay. Oke. Okay. Eh, mau wa kullu mawjudin yahsihu ayyura. Setiap yang ada itu bisa dilihat. Nah, mungkin dilihat. Itu alasannya. Allah bisa dilihat di dunia kenapa? Karena Allah itu ada dan yang ada berarti bisa dilihat, ya kan? Falbari bari jalla wa ala yasiha yura. Bisa dilihat. Oke tadi dalil apa? Dalil ak akli, dalil akli, dalil nalar, penggambaran nalar. Wali su'ali sayyidina Musa iyaha haitsu qol dan juga dengan alasan lain perkataan Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Arini anzur ilaik." perlihatkanlah kepadaku hingga aku melihat engkau. Nah, alasannya apa? Istidlalnya gimana? Fa innaha law kanat mustahila ma sa'alaha sayyidina Musa alaihi salam. Seandainya kalau misalnya permintaan ini adalah sesuatu yang mustahil di dunia, bisa mustahil untuk dilihat Allah. Allah dilihat. Maka tidak mungkin seorang nabi seperti Nabi Musa itu meminta sesuatu yang mustahil. Ngerti nggak? Kalau misalnya kita bilang kan, misalnya kita berkeyakinan melihat Allah di dunia itu mustahil. Loh, ini dalilnya kata beliau. arin anzur ilaik. Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk menampakkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilahnya wajhul istilahnya bahwasanya kalau misalnya Nabi Musa kalau misal kata ente perminta per, apa melihat Allah itu mustahil di dunia kenapa Nabi Musa bertanya seperti itu meminta seperti itu sedangkan meminta yang mustahil ya itu bukan karakter Nabi ya kan ini alasan beliau fa innahu la yajuzu ala ahadin minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam al jahl bisyai'in min ahkamil uluhiyah tidak mungkin bagi seorang nabi itu jahil, bodoh, tidak tahu tentang satu dari hukum-hukum ketuhanan. Nah, ini melihat Allah di dunia itu termasuk dalam hukum uluhiyah atau akidah. Nah, nggak mungkin nabi tidak tahu tentang itu. Khususon ma yajibu wa ma yajuzu wa ma Terlebih berkaitan dengan hal yang wajib, dan berkaitan dengan hal yang boleh dan berkaitan dengan hal yang mustahil. Walakinnaha lam taqa' fid dunya illa linabiyyina alaihi salatu wassalam. Namun hal tersebut melihat Allah itu tidak terjadi di dunia kecuali untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini rancu, ini rancu. Tetap rancu ini. Hmm. Oke, okay, kemudian Allah akan kita bahas yang benarnya seperti apa. Yang benarnya seperti apa supaya clear. Supaya uh, kita bisa tahu bahwasannya mungkin apa yang diakini selama ini ada kesalahan. Dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga mazhab besar. Yang terinci yaitu yang pertama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua mazhab Mu'tazilah, yang ketiga madhab Ash'ariyah dan Maturidiyah Kalau madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya manusia tidak bisa melihat Allah di dunia Namun bagi kaum mukminin itu bisa melihat Allah di akhirat sebagaimana dalil-dalil yang Allah akan kita tuturkan. Jadi kalau misalnya ahlu Sunnah wal Jamaah sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan juga sunnah bahwasanya Allah tidak bisa atau tidak mampu dilihat oleh manusia di dunia namun di akhirat khusus bagi orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan melihat atau memandang Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebesar-besarnya kenikmatan yang didapatkan oleh kaum mukminin di akhirat nanti. <clears throat> Adapun kaum Mu'tazilah Kaum Mu'tazilah mereka menafikan secara mutlak di dunia ataupun di akhirat tidak. Di dunia ataupun di akhirat tidak. Tidak bisa dilihat. Di dunia ataupun di akhirat. Nah, kemudian ada juga mazhab uh, eh, Asy'ariyah, Asy'ari uh, dan juga Al-Maturidiyah. Madhab, eh, tadinya kan cuma ada dua madhab yaitu Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah saling bertengkar. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah ya bisa dilihat oleh kaum mukminin sebagaimana di ayat wujuhu yauma idzin nadhirah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin ketika itu apa berseri-seri ila rabbiha nadhirah kepada Rabb mereka memandang melihat. Sudah jelas ayatnya. Dan di sini dimaksudkan wujuh wajah dan berkaitan dengan mata juga. Nazirah ila ila rabbiha nazirah. Kalau dalam bahasa Arab nazara yang zuru ila itu berarti pakai mata. Ah, bukan bermakna menunggu atau mana lainnya. Jadi ahlu sunnah versus mu'tazilah. Kemudian datang Ash'ariyah dan Maturidiyah. Mencoba untuk menjadi penengah antara keduanya. Hmm menjadi penengah antara keduanya sehingga mereka berkata bahwasanya Allah dapat dilihat tidak dari arah tidak dari segi arah tidak dari depan tidak dari belakang tidak dari samping tidak dari kanan kiri tidak dari atas tidak nah itu bingung nggak tambah rancu kan tambah tambah nggak jelas ini maksudnya apa? Iya Allah bisa dilihat tapi tidak dari ini, tidak dari itu, tidak dari ini. Hah? Gimana tuh? Gimana antum menafsirkannya? Tafadhol. Gimana menurut antum? Hmm? Jadi ya Asy'ariyah dan Maturidiyah mencoba untuk menjadi penengah antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Ma, ma, tidak menisbah tidak mengifbatkan sepenuhnya dan tidak menafikan sepenuhnya. Namun justru inti dari perkataan mereka Asy'ariyah Asy'ariyah dalam ini itu justru menafikan. Terus maunya apa? Hah? Maunya apa? Allah ya bisa dilihat tapi nggak dari segi arah, nggak dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Terus gimana dong? Nah, gimana coba? Justru dengan adanya penetapan seperti itu ujung-ujungnya sama aja menafikan yang namanya melihat. Oleh karena itu sebagai pelarian mereka dari eh, bantahan mereka kemudian merasa ya maksud kami nah itu asharia maksud kami orang mukmin itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari tidak dari segi arah itu melihat dengan mata kolbu dengan dengan enggak dengan mata ini wallahu a'lam. <laughs> Begitu ya. Nah, kalau mata kolbu kan tidak dari segi arah kan melihatnya. Benar nggak? <laughs> Ya terserah lah, mau ikut yang mana. Mau repot-repot siapa, terserah kan. Kalau misalnya mau dari segi jihad, wujuhu yauma idzin nadhirah eh, ila rabbiha nadhirah, ya kan? Nazoro ila itu menunjukkan memandang, melihat dengan mata. Hmm ya tu ila ilaika saya melihat kamu nah di sini melihat di sini tidak ada maksud mana saya mau melihat dengan hati menuju kamu enggak jadi terserah mau misalnya mau eh, memandang bagaimana ke terserah jadi agak repot kalau misalnya berkeyakinan Allah ada tanpa tempat, terus ada tanpa arah, tanpa ini, tanpa itu. Padahal nggak ada yang ngomong Allah itu ada dengan arah nggak ada. Kita juga nggak ngomong seperti itu. Tapi kemudian jadi diputar-putar, agak diputar-putar dan wallahu alam yang berbicara seperti itu sendiri apakah mengerti atau enggak maksudnya tanpa arah, tanpa ini, tanpa tempat, tanpa apa, tanpa apa. Tidak ada yang mengisbatkan Allah ada dengan tempat, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan Allah ada dengan arah gitu, enggak ada. Tapi hanya mengisbat, menetapkan apa yang sudah dalam Al-Qur'an sudah. Ya. Kalau misalnya dalam hasyiat i'anatul talibin ini yaitu beralasan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam dalam surat apa surat Al-A'raf ya surat Al-A'raf di sini surat eh, Al-A'raf ayat ke-143 itu mengatakan menetapkan ya Musa meminta sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin itu mustahil dan apalagi ini berkaitan dengan akidah tetapi kalau misalnya kita dengar, lihat lanjutan ayatnya coba. Lanjutan ayatnya, saya nggak bawa Al-Quran. Kalau lihat lanjutan ayatnya, di situ Allah Subhanahu Wa Taala telah jelas menafikan lantaroni. Kamu tidak akan melihatku. Di ayat yang sama. Jadi di sini di, di ayatnya terpotong. Arini anzur ilaika masih ada lanjutan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lantaroni kamu nggak bakal melihatku. Nah kemudian memang ada selanjutnya ada apa? Ada ayat ah, bukan ayat berikutnya lanjutan masih dalam satu ayat kau disuruh apa naik ke gunung dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman yang maknanya kamu akan melihatku dan ternyata tidak bisa dilihat karena apa terhijab dengan nur cahaya bahkan ketika itu dihadirikan uh, eh, Nabi Musa kemudian bersimpuh dan tidak sadarkan diri. Saking tidak mampunya melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan Nabi Muhammad tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak. Memang ada ikhtilaf ketika Isra dan Mi'raj apakah Allah apakah Nabi Muhammad melihat langsung uh, Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang sahih adalah tidak melihat langsung. Karena apa? Karena dalam riwayat yang sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya terhijabkan oleh apa? Oleh cahaya. Tidak terlihat langsung. Terhijabkan oleh cahaya. Sebagaimana dalam At-Tawdihat Al-Jaliyah di antara perkataan-perkataan manusia tentang masalah melihatnya Nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga macam. Ada tiga perkataan bahwasanya melihat langsung dengan matanya. Dan bahwasanya ada yang macam kedua, Rasulullah melihat Allah dengan kolbnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ada Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Yang ketiga bahwasanya Nabi tidak melihatnya dengan mata yang langsung. Dan ini yang rojih. Kenapa? Karena sesuai dengan pemberitaan dari Nabi sendiri Qultu yaitu ketika Abu Dar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah hal ra'aita rabbaka? Apakah engkau telah melihat Tuhanmu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Nurun anna arwahu Ini dilihat apa? Nur cahaya. Hmm. Yaitu maksud dari nurun anna arwahu dari siwa ini atau dari bentuk kalimat ini Bagaimana aku bisa melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sementara nur cahaya itu menjadi hijab antara aku dengannya Berarti maknanya apa? Tidak langsung melihatnya, tidak hmm. Nah itu Secara akal memang Kalau akal saja Allah bisa dilihat di dunia Karena apa? Karena Allah itu ada Dan yang ada berarti bisa dilihat Namun sebenarnya akal seperti ini penalaran seperti ini itu juga salah. Karena apa? Karena kita tiap uh, tahu, tiap saat kita tahu angin itu ada, namun tidak bisa dilihat. Jadi tidak semua yang maujud, yang ada, yang berwujud itu berarti bisa dilihat. Tapi bisa dirasakan oleh salah satu dari panca indera. Begitu. Jadi premis dari Abu Bakar al-Dimyati secara nalar kurang tepat. Bisa terbantahkan. Tidak semua yang wujud itu berarti bisa dilihat. Baik, hal tersebut sudah oke. Okay. Selesai untuk yang ininya mukadimah, kita langsung ke bab as-salat. Langsung ke bab as-salat. Halaman berikutnya halaman ke-9 bab as-salat. As-salat hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim secara syar'i atau uh, ya, secara syar'i solat adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun sebelum kita berlanjut atau beranjak atau membahas tentang solat secara syar'i, lebih baik atau baiknya kita mengetahui solat secara bahasa artinya apa? Doa. Solat secara bahasa artinya adalah doa. Doa ya. Karena sholat itu dalam sholat bertaburan dengan doa. Hmm. Oke, okay, jadi uh, kemudian secara istilah didefinisikan oleh beliau dan juga para ulama sebelumnya bahwa sholat adalah akwalun beberapa ucapan wa dan beberapa perbuatan maksusah maksusah berarti khusus tertentu. Jadi tidak asal-asalan. Maksudnya begitu. Maksusoh. muftatahatun yang dibuka atau diawali takbir dengan dengan takbir. Mukhtatamatun taslim yang dikhotimahkan atau diakhiri dengan dengan salam. Di sini ini adalah definisi sebagian ulama, baik itu ulama madhab Syafi'iyah atau madhab hanabila. Namun definisi ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam dalam Asyarah Al-Mumti' jilid kedua. Bahwasanya definisi ini ada sedikit uh, hal yang kurang. Ada kekurangan sedikit. Karena harus kita definisikan atau tambahkan dengan kata ibadatun. Zatu akwalin. Begitu. Berarti definisi kita tambahkan. Syar'an, salat secara syar'i ibadatun zatu akwalin wa af'alin maksusatin muftahatahatin bitakbiri muhtatamatin bitaslimi. Kenapa begitu? Karena dalam hal ini aqwalun wa af'alun maksusoh dan sampai sampai terakhir itu tidak ada pengabaran tentang ibadahnya. Jadi ini global sekali. Umum sekali. Takbir ya orang tahu Allahu Akbar. Namun akwal dan af'al, perkataan dan perbuatan lainnya itu seolah-olah bukan ibadah. Sehingga Syekh Muhammad di sini menginginkan atau memaksudkan penambahan dalam definisi dan definisi benar namun ada sedikit kekurangan sehingga ditambahkan sedikit wasummiyat bidzalika liistimaliha ala sholati lughatan perbuatan tersebut hal ini disebut salat nah, kenapa karena mengandung makna salat menurut bahasa artinya apa yaitu doa jadi kenapa sih gerakan-gerakan ini kemudian di dalamnya ada wirid-wirid bacaan-bacaan? Kenapa kok disebut dengan solat? Karena di dalamnya banyak sekali doa tentu saja, ya kan? Misalnya baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di dalamnya ada doa kan? Ihdinas suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta Kemudian kalau misalnya ruku, sujud dan lain-lain. Bahkan ketika mengatakan Allahu Akbar itu adalah doa sebenarnya. Itu termasuk dalam doa asana yaitu doa pujian. Karena doa itu kan terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang doa ul ibadah, ada yang doa sana, ada juga doa ul masalah ya kan. Kalau misalnya doa ul ibadah itu seluruh yang dinamakan ibadah berikhlas itu dinamakan doa sebenarnya. Seluruh ibadah kita, apapun itu bentuknya, sedekah, ah, tersenyum bahkan itu semua sebenarnya jika dengan adanya eh, ya, niatan ibadah dan ikhlas itu termasuk bagian atau termasuk disebut juga doa. Karena dengan adanya ikhlas itu seolah-olah Anda mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar amalannya diterima. Nah, itu doa. Makanya disebut doa oleh ibadah itu umum sekali. Kemudian yang kedua ada juga doa asana ya kan. Doa asana berarti doa pujian seperti subhanallah wa bihamdi, Allahu akbar, Alhamdulillahirobbilalamin alamin dan lain-lain. Yang ketiga ada doa al-masalah, yaitu doa meminta. Yang antum tahu doa meminta seperti apa ya? Ya, doa meminta seperti apa? Antum tahu. Ya, itu tentang uh, kaitan antara doa dan solat. Dalam solat, eh, solat itu dalamnya semuanya adalah doa semua. Jadi karena saking generalnya, saking banyaknya uh, lafaz doa dan bentuk doa dalam solat sehingga solat dinamakan solat yang secara bahasa artinya adalah doa. Kemudian wal mafruḍatul 'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa walailah. Salat-salat fardu ain itu lima kali selama satu hari satu malam. Dan jumlahnya berapa? 17 rakaat. Dalam hasyiat I'anatul Talibin, Abu Bakar Ad-Dimyati mengatakan, "Wal hikmatu fi kaunil maktubati 17 17 raka'atan anna raka'atin anna zaman al-yaqzati min al-yawmi wal lailati 17 sa'atin ghaliban." Kenapa kok ditentukan 17? Asalnya ini pasti segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu berhikmah kan? Ya. Berhikmah. Apa hikmahnya? Namun tidak semua ketetapan dan ketentuan Allah hikmahnya diketahui manusia, tidak semua. Dan tidak semua hikmah yang diketahui manusia itu hasil dari pemberitahuan Allah dalam firman atau pemberitahuan Rasul dalam ininya, dalam hadisnya. Tetapi ada juga yang bersifat ijtihadi, hmm, bersifat ijtihadi. Di antara misalnya bahwasanya sholat yang terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh ya kan. Nah Imam As-Sunani berijtihad. Kenapa? Paling berat karena apa? Karena orang munafik itu suka berbuat ria dan suka ingin dilihat. Adapun dalam sholat isya dan sholat subuh itu adalah momen yang paling jarang dilihat oleh orang sehingga paling males dia sholat misalnya rutin ke, masjid. Ya ini bukan berarti beliau eh, bukan berarti di sini um, dengan ilah ini menjadikan sholat itu sholat berjamaah itu wajib. Ya, ada ikhtilaf dalam perkara ini dan itu bukan pembahasan kita. Nah, ilah yang seperti ini tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya tidak Al-Qur'an dan Al-Sunnah, tidak ada. Melainkan apa? Ijtihad beliau, pandangan beliau menjamak dengan korinah-korinah lain atau dalil-dalil lain. Dijamak. Oh, jadi mungkin begini. Ya. Nah, juga di sini Abu Bakar Adimiyati dimyati azan. Insya Allah kita lanjutkan nanti insya Allah. Allahu Akbar. Allah.